Hakim dan dua ibnu yaitu ibnu Adi dan ibnu Hibban daripada Abi Hurairah bahwasanya Ada surah di dalam Quran itu 30 ayat yang bisa memberikan syafaat bagi seseorang sehingga diampuni baginya yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus 30 ayat. وفي رواية أبي داود dalam riwayat Abi Dawud tashfa' ini bukan syafaat tapi tashfa' dengan menggunakan fi'il mudhari. والترمذي عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا به إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال هي المانعة هي المنجية min azabillah dan dari daripada Ibn Abbas berkata Ibn Abbas sebahagian sahabat Nabi membuat atau membangun ya, membuat tenda di kuburan wahuwa huwa la tapi dia enggak nggak mengira bahwa itu kuburan mungkin karena udah rata ya jadi dibangun aja bikin kemah iya. nggak tahu ya, di bawah kubur di atas kuburan nggak sengaja nggak tahu fa annahu kuburun ya nggak tahu bahwasanya itu kuburan fa idan bihi insanu konyong-konyong di situ ada manusia ya, ya gerau surah Tabaraka allazi biyadihi Hafihatah Tiba-tiba di tempat itu ada manusia lagi baca surah itu Tabaraka Tapi selesai sampai tangan Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu sahabat datangi Nabi. Fa'akhbaruhu kasih kabar kepada Nabi. Lagi bangun tenda di kuburan, eh ada orang dalam kubur baca kedengeran suaranya kedengeran suaranya oh kalau dia banget ini ya suara suara manusia jadi faizan bihi fil kubur tuh faizan fil gabri maka tiba-tiba dalam kubur itu ada manusia ya, yang baca ya, kedengaran tu harus warna dia baca tabarakalladzi biyadihi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ya'malun sampai hatta Ditanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, eh, diterangkan informasi ini. kepada Nabi. Nabi mengatakan lalu, "Faqala hiyal mani'ah, hiyal munjiah." Itu surah itu bikin penghalang, menghalangi. Nyelamatin munjiah min azabillah. Nyelamatin dari azab oh. Kayak orang dulu, dulu nggak pernah tinggal itu kabar. Mudah-mudahan kita bisa amalin setelah dengar setelah dengar ini berita ini. Kita bisa amalin. Gak usah dihafal, amalin aja nanti. Ntar hafal sendiri. Baca hmm, aja, baca. Yasin aja hafal ya. Oh, Yasin. Apa gak Yasin? Yasin? Oh, apa Yasin gak hafal? Apa? Efek. Yasin. Kan kita Yasin apa <laughs> Yasin? Apa kalau surah Yasin? Tentu. Nah, Yasin apa? Yasin pengen Yasin. Itu apa Yasin nggak? Aku ya bego gua. Yasin ya nggak apa. Aneh apa Yasin? Kalau suruhnya enggak. Kalau ngikutin bisa. Orang yang baca Wal hajim anhu dan hajim daripada Ibnu Abbas juga. Ya, yang sahih kalau Ibnu Abbas riwayat sahih dekat dengan Nabi. وجدت أن تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن Aku berharap aku ingin ya, berharap bahwasanya tabarakallazi biyadihi biyadihi mulku itu ada di hati setiap mukmin. Ya. Ibnu Abbas harapannya itu di antara harapan Ibnu Abbas dia berharap tabarok itu ada di hati setiap mukmin. Doanya dia nih, keinginan dia, mintanya dia, harapan dia, buat orang mukmin semuanya biar nempel di hati itu. Tabarakalladzi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in. Ini orang soleh. Kalau orang soleh harapannya begitu tuh. Bukan buat dirinya semata, buat saudara-saudara yang masih Ibnu Abbas. Ini riwayat mulai banyak Ibnu Abbas tidak ada waktu sesaat pun buat Melainkan itu zikir wajib Nah, orang-orang soleh begitu. Banyakan, banyakan ibadahnya, zikirnya daripada leha. Leha ini. Berleha-leha ini. Nah, kita kan banyakan tidur, ngobrol, apa ini gitu deh. kalau orang soleh. Ini yang disebut wabil akhirati hum terhadap hari akhirat ya gitu. Ya gitu kan maknanya dia nggak mau sampai di akhirat dia rugi. Karena hidup dunia ini sementara, di dunia ini cuma apa namanya darul amal, negeri beramal. Wal akhirah darul jaza. Jadi dia pengen di dunia ini ah, Detik demi detik, menit demi menit terus amal. طيب uh, Al-Hari Abdullah bin jadikan waktu kamu itu semuanya wirid ya min dzikri wa tilawatil Quran wa ta'lim wa salah wa sadaqah dan sebagainya ya. tafakur jadi wiridan pun kerjaan yang baik lazim yang enggak ya ada zikirnya di situ, ada baca Qur'annya, ada sedekahnya. Sedekah kan kalau udah dijadiin kebiasaan wirid nanti. Taklimnya. Jadi akhirnya waktu kita semua ya manfaat ya, dengan amal-amal saleh. Ini ukuran kita alhamdulillah Abdullah ngajak omong ini ukuran kita. Kalau ukuran dulu beda nih. Seukuran Uwais Al-Garni. Kenal gak Uwais Al-Garni? Kenal. Kenal nggak nih? Uwais Alkorni kenal nggak? Hah? Ada yang kenal orang sini Wes Alkorni? Aneh gak kenal ya. Namanya doang. Wes Alkorni, seorang eh, ini, Hah? ini ini, Tapi Rasulullah udah udah berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, Nanti kalau kamu ketemu dengan umatku yang bernama Uwais Al-Qarni. Minta doa yang ini. Iya. Sesungguhnya doa dia nggak ditolak. Rajin ibadah, amin amin mak, amin mak baktinya, masya Allah. Ini pemegang dogma sih. Pemegang ni. ini, tawak. Akhirnya Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, meninggal lagi, dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah, itu ingat pesan Rasulullah. Kita doain gue suami, nyarik. Ketemu. Enggak gembala kambing. Orang kampungnya itu enggak ngopi Ya, Jadi orang kampung itu ya nggak ngopelin deh, anggap nanggap balik kambing miskin nggak punya oh khalifah jatuh khalifah orang nomor satu orang nomor satu SBY nih SBY datang di tukang sampai minta doa tukang sampai istilahnya sekarang nggak tuh khalifah khusus nyari emas kami kita doain Masya Allah saya siapa Rasulullah yang suruh kata Pak Nanti kata Rasulullah yang suruh karena saya diwasiatkan dulu supaya nyari ente minta doa ente karena Rasulullah yang suruh kan tidak nolak wes al dengan tahu tahu eh, tawaduknya itu doa Habis gitu kan orang baru kaget. Wah berhubung, mulai berhubung. Maklum deh kalau orang berketahuan begitu dikumpulin baru deh. Kabur wes al Malah malah nggak mau, masyhur naruh tempat yang orang tak kenal dia. Ini wali ini awliya kita. Wais al Datang seorang ulama besar juga. Saya lupa namanya. Sana Ali Al-Khawas atau Ibrahim ada. Saya lupa. Apa Ibrahim Al-Khawas, apa Ali Al-Khawas. Dua-dua, ada dua orang nama. Dia datang ziarah kepada Uwais al Kalau dulu ziarah itu jam malam. Ziarah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Cuma gitu doang. Masih lain tamunya datang, Wes bayang dia mulai habis subuh. Subuh habis kelar sholat fajar sebanyak subuh. Habis sebanyak subuh wirid deket terus sampai zuhur. Tamunya ikut aja di belakang. Tapi zuhur zuhur diri lagi sebayang zuhur. Tamunya ikut lagi main zuhur Aku antara ah, di sini makan siang. Terus makan siang baru bisa ngobrol. Iya, kan? Abu berpikir begitu kan? Ntar habis ini makan siang, makan siang bisa ngobrol. Orang baru jawab assalamualaikum doang, eh, waalaikumsalam gitu doang. Omongannya waalaikum, bayang jawabnya. Terus nenggal, sampai asal. Bayar asal lagi, ikut lagi. Penasaran, ikut lagi. Ntar kali habis asar makannya Cak ngobrol gitu, namanya tetamu masa nggak ngobrol dengan tamu tamu ini. Nggak tahu ya, sekali bisa naik asal terus bere tapi nanti maghrib sembahyang sampai bisa, bisa sembahyang sampai subuh. Tamunya deh, nggak sempet ngobrol, nggak sempet ngobrol sama wes al Cuman kedengeran, kedengeran suara yang keluar cuma waalaikumsalam gitu doang deh. Selebihnya Salat, zikir, salat, zikir, wirid, qiraatul Quran. Hingga kamu ini mengatakan cukuplah ini Uwais al sebagai saksi bagi saya atas kesolehan ini orang. Insya Allah. Kalau kita Nabi Salamnya diberkesan ngomongnya. Oh, dong Nah, gue malah ngobrol. Gitu. Ini orang-orang soalnya. Waktunya habis buat wirid, buat zikir. والترمذي عن الناس من قرأ إذا زلزلت إذا زلزلت الأرض زلزلها عدلت نصف القرآن siapa yang baca إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخر ayat nimbangin separuh Quran mengimbangi separuh Quran. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat ruba'al Quran. Ngimbangin seperempat Quran. Kalau kuliah ya ayyuhal kafirun. Makanya udah Quran gak hafal ya, juz amin pendek-pendek ya kita hafal ini. rajin ini. gitu. Wa man qara'a qul huwallahu ahad. Ya, adalan lahum atau udilan lahum bisulusil Quran yang baca kul huwallahu ahad ngimbangin baginya itu sepertiga Quran dinatil ardu separuh Qul ya perpa kafirun perempat Qul huwallah sepertiga Quran Sepertiga kalau baca tiga kali Hah? Ada. Ini sepersembilan kurang dikit ya. Hah? والبيهقي عن ابن عمر ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم قالوا ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في كل يوم يا رسول الله قال Ama yastati'u ahadukum ayyadra'a alhaqumut takasur. Dan Baihaqi dari Ibnu Umar Rasulullah mengatakan Apakah tidak sanggup Seorang kamu membaca seribu ayat setiap hari Apakah seorang kamu nggak sanggup kata Rasulullah baca seribu ayat setiap hari? Kalau dibalik sanggup gak baca ayat tiap hari seribu kali kata Nabi ya, kalau dibalik pertanyaannya itu dijadikan sitham lalu mereka menjawab wa yang setia, an al-bayatin bi mereka bertanya, siapa yang sanggup baca Quran seribu ayat setiap hari ya Rasulullah? Nabi menjawab, Ama yastati'u ahadukum ayagra alhakumut takasur. Apakah tidak sanggup Apakah tidak sanggup seorang kamu baca setiap hari Al-Hakumut? Berarti kalau baca Al-Hakumut sama dengan baca seribu Setiap iya. hari aja baca. Ya. Lagi ngapain gitu? Al-Hakumut hatta zurdumul. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم dapat seribu ayat itu sampai dengan seribu ayat وَأَبُوْ syekhani وَالْتُرْمُذِي abu وابن ماجه ومالك وأحمد وأحمد والطبراني وابن ماجه ومالك وأحمد والطبراني والبزار وأبو عبيد عبيد ها؟ yeah. عن عشرة عن عشرة من الصحابة Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Dan Bukhari Muslim. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad, Tabrani, Bazzar, Abu Ubaid daripada asyarah daripada sahabat ya. Dia berkata, "Qul huwallahu ahad mengimbangi sepertiga Quran. Udah di atas sama. Ya. Maknanya nah hadis yang di atas sama tadi. Qul huwallahu sepertiga Quran. Wal Ugaili an Raja Al-Ghanawi. Ugaili daripada Raja Al-Ghanawi man qara'a qul huwallahu ahad salasa marrat. nama gar al-Qur'ana ajma'. Dia akan baca Qur'an Wallahu ahad tiga kali seakan-akan dia baca Quran seluruh seluruhnya. Wa ahmadu an mu'az bin Anas Man qa'a qul huwallahu ahad asyra marrat banallahu bait lahu baitan bil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali Allah bangun buat dia rumah di surga pengertian rumah nggak kayak rumah sini rumah sorga beda ya wal bayhaqi wa ibn adi adi adiyin wa ibn adiyin an an nazid man qara'a qul huwallahu hu ahad mi'ata marrah wa ghafara Allahu lahu khati'ata 50 aman Ya? Ah, benar ya? Iya. Irtanaba khisalan arba'an. Ad-dima'a wal amwala wal buruja wal ashribah. Baihaqi Ibnu Adi daripada Anas siapa yang baca kul huwallahu ahad 100 kali Allah ampuni kesalahannya yang yang dilakukan selama 50 tahun. Yang dia menjauhi perkara yang tak Ya. Dia menjauhi perkara yang yang pertama adima urusan darah. Dia tidak membunuh, nggak ngalirin darah. Wal urusan harta jauhin tuh nggak makan harta orang nggak makan duit orang nggak ada yang makan duit ya nggak zolimin harta maksudnya nggak zolimin harta orang nggak ngerampok nggak menipu gitu urusan harta buat uruja ya. ya paras kemaluan ya, nggak wal asyribah minuman nggak minum yang diharamkan sudah Selama dia jauhkan yang empat itu, dosennya yang lima dia tuh. Habis dia baca, habis dia baca kulhu allah tuh seratus kali. Lalu dia jauhin yang empat itu sudah. Yang lima dia tuh. Tapi kalau dia habis baca kulhu seratus dia berbuat itu lagi lain gitu nanti. Syaratnya empat, ya. Syaratnya empat. Dia enggak apa namanya zina, dia minum khamr, dia membunuh, ya, dan tidak hmm, apa namanya merampok dan lain sebagainya pada harta. Wa tabrani an virus man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah fi shalah aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar Siapa orang yang baca kul huwallah seratus kali dalam sholat atau di luar sholat, ya, atau selain dalam sholat, Allah catat baginya bebas daripada neraka. Bayang sebelum Jumat dua rokaat baca kulhu rakaat pertama pego. Ya, rokaat rakaat kedua tiga 300. Kalau nggak kuat 75. 75, 75, udah tau, Nggak kuat lagi 40. Ya. Ya, jam 11 dia mulai diri. Jadi jam 11 udah mulai di masjid itu. Sadir katanya Allah. Fatihah, baca kulhu. 40 kali. Kalau kuat besok naik 75. ya sungai 12 lah ya cuman betis kayak kembung dulu itu iya dong kamu jadi ya ya berasa deh nyut gitu tapi nggak apa-apa ya gak seumur hidup kerjain deh sekali nanti manfaatnya Allahumma qub lana al-bara'ata minan Ya Allah, dapatlah kami termasuk orang yang bebas daripada neraka. Wa warada fi surati lam yakun lam yakunin eh? anna ta'ala yaqulu liman gara'aha abshir abdi bahwa anzati la umakkinanna laka fil jannah hatta tarda وفي العادية أنها تعدل نصف القرآن وفي سورة النصر أنها تعدل ربع القرآن dan telah warid hadis di dalam surah lam yakunil ladzina kafaru ya bahwasanya Allah taala berfirman bagi orang yang membaca lam yakunil gembiralah gembirakanlah hambaku Abshir abdi Gembirakanlah hambaku Maka demi kemuliaanku Aku akan tempatkan kamu di dalam surga Sehingga engkau redho Sehingga engkau redho Dan dalam surah wan adiyati Bokhan Terus bahwasanya ngimbangin separuh Quran. Dan surah An-Nasr ya. Idza nasrullahi wal fath. Mengimbangi separuh es eh, seperempat Quran. Warawal Juwaini fi tafsirhi an Abah ibn Abi Ayyash. Gala hadarana wafata murah al-Ajali. فلما سجي وكنا قد مضى رأينا نورا ساطعا قد سطع قد سطع من عند رأسه حتى خرج السقف ثم رأينا نورا قد سطع عند رجليه مثل الأول ثم رأينا نورا سطع من وسطه فمكثنا ساعة ثم إنه كشف الثوب أو إيه؟ كشف الثوب عن وجهه فقال هل رأيتم شيئا قلنا له نعم وأخبرناه ما رأيناه فقال تلك سورة الشرك سورة السجدة قد كنت أقرأها في كل ليلة وكان النور الذي رأيتم عند رأسي أربع عشر آية آية من أولها إيه آيات بآيات berarti hmm? آيات من أولها ونور الذي رأيتم عند رجلي أربع عشرة أربع عشرة آية من آخرها والنور الذي رأيتم في وسطي آية سجدة بنفسها صعدت تشفع لي wa baqiyat suratu tabarak tahrusuni summa qadar Masya Allah dan meriwayatkan Imam Juwaini di dalam tafsirnya daripada Aban Ibn Abi Iyash Syekh Juwaini pemerintahnya satu masalah satu masalah dia dia kamu nggak ketemu. Dilihat ke kiri, nggak ketemu. Dia begini, eh jauh dari ini Syekh Doi. Waktu ditanya satu permasalahan, <clears throat> nggak ada jawabannya di kitab. Kitab namanya juga semuanya dari otak ini. Jadi tinggal begini doang, kitab apa aja, ribuan kitab. Saya lihat dalam kanan nggak ada, kiri nggak ada, Quran nggak ketemu, hadis nggak ketemu. Aku lihat di atas ada jawabannya dari Allah langsung. Syekh dua ini. Ya. Imam besar ini. Di dalam prinsip tafsirnya daripada Aban bin Abi Iyash. Berkata, kami hadirin wafatnya Mur Murah Al-Ajaj. Ya. Tatkala ditutupin jenazahnya si murok. Ya. Ada baca murok, ada baca murik. Iya. Ditutupin dia punya wajahnya sama kain kafan. Udah meninggal. Mandiin kupit. Wakulna godmother. Eh godmother. Dan kami ternyata ini orang udah mati deh. Eh, murok, ya al-anjari udah meninggal. roh ra'ayna nuran syafi'ah. Kami ingat ada cahaya. Yang memancar. Qad sata'an, qad sata'an min indirasi. Yang keluar dari, memancar dari kepalanya. Udah ditutup. Meninggal nih, murid atau murah al-anjali. Tutupin. Kayak. Ya orang meninggal kan tutupin itu dari dari desa kepala kuat keluar cahaya terang cahaya ya hatta khariqa syarfa sehingga cahaya itu nembus nembus apa namanya oh loteng loteng tapi cus nembus ya loteng ya loteng dulu loteng sekarang beda nah, ya orang dulu kalau dia nempatin rumah ini peninggalan bapaknya ini, ya rumah ibu dulu. tuh nggak dibangun rumah. Tempatin kamarnya sebelah ini kosong. Ntar merubu dipindah kemari, merubu dipindah lagi kemari, merubu dipindah kemari, rubuh semuanya pindah bikin tenda di luar. Gak mikirin rumah. Kalau ulama ulama dulu, nggak mikirin rumah. Ya. Ada yang bambunya udah mau pape, udah mau rubuh, kagak tahu. Ya Syekh, bangku ente ngumumu tak ketiban. Saya tidak perlu lihat ke atas, tidak perlu lihat ke atas. Kalau kita melompat mulu Mana yang mau dandani? Tidak penting kita kalau tidak bumi kita jember. Beda ya? Ya, menurut hati kita lain-lain ya. Kalau memang hati kita tenangnya, rumitnya enak, ya udah. Jadi khusus ibadah. Kalau dia bikin khusus ibadah, Begitu khusyuknya ibadah, begitu khidmahnya sibuk ibadah, nggak ngurusin dunia, nggak ngurusin dunia. Kalau kita masih banyak ngurusin, karena ibadah kita belum sibuk. Orang tanya Ustaz yang bagus zikir pelan apa yang kencang sih? Tergantung, tergantung hati. Kalau hati cocoknya pelan, ya pelan. Kalau hati baiknya jadi keras, keras. Ya. Ada orang kalau zikirnya pelan dia ngantuk. Tidak jadi zikir akhirnya jadi bentuk. Loh, Al itu yang paling buat orang yang Azir atau dahar itu al aslahu fi yang lebih maslahat buat hatinya kalau keras jadi riak, mendingan pelan. Iya. Kalau keras jadi riak, mendingan pelan. Wah, gue bikinnya pelan. Duh, duh, biar orang tahu. Sedikit gue mantep. Biar gue denger, paseh suara-suara gue. Kalau hati kita begitu, mendingan jangan. Mendingan pelan. Eh, pelan jadi ngantuk. Kencengin. Jadilah ulang bilang antara pelan dan keras. Main gitu lagi sedang udah semangat pelangin biar nggak ria, lagi ngantuk kenceng riak lagi pelangin itu penceramah itu juga ceramah lagi ceramah nih enak gitu oh, orang pada kagum rubah bikin kagak enak ceramahnya bikin kagak enak jadi kan orang jadi nggak muji soalnya oh selama gue enak siapa tahu nih gue tukang ceramah gitu jadi timbul riak gitu. Itu kata kitab-kitab tasawuf. Ibnu Abbas lagi sedang ngomong orang tertarik dipedong ngomongan jelek. Ah, lagi orang ngomong begitu. Gak ada bobotnya kayak gitu. Gak ada bobotnya. Sengaja dibikin ada tuh. Lalu keluar lagi cahaya. Dari mana tuh? Waraitum indari rijlai. Ya. Hmm? Oh belum ya. Wara'in summa ra'ina nuran bin sab'in dari rijlai dari dua kakinya. Misalnya sama tahayyul pada kaki dari pala kore kaki. Kemudian ra'ina nuran satu amin kostin dari perutnya, pala keluar, kaki keluar dari perut keluar juga. Cahaya. Famakasna sa'atan kami diam sejenak. Ya. Thumma innahu kushifas Kemudian sesungguhnya dibuka. Ya. Pakaiannya anwajihi dari mukanya Maurik. Ya al-Abdali. Penasaran pun oh, apa itu sudah keluar gitu jangan-jangan ada ini kali ini. Pakai senter kali ini. Buka. Terus eh tapi buka jenazahnya melek. Bangun. Pakai ngomong dulu nanya. Jenazahnya yang yang meninggal si Maurik Al-Ajali bicara. Hal ra'aitum saya Inti pada melihat sesuatu. Itu. Inti melihat sesuatu. Mereka jawab. kul nggak tahu tahu. Iya, kami lihat sesuatu. Cahaya. Wa akhbarnahu. Kemudian kami kasih kabar kepada si pulang yang meninggal. Yang tanya itu melihat apaan? Melihat sesuatu. Iya kami melihat. Kami ingin tahu ada cahaya keluar dari kepala, ada cahaya keluar dari kaki ente, ada cahaya keluar dari perut ente. Fagala ini almarhum tadi menjawab berkata, Tilka suratus sajadah. Itu surah as-sajadah. Qad kuntu agra'uha yang aku bacanya fi kulli lailatin setiap malam. Saya baca surah itu setiap malam. Wa kana nurul ladzi ra'aitum inda ra'si adapun cahaya yang keluar yang ente lihat yang kalian lihat dari kepalaku itu arba'a asyrah ayat ayat dan min awaliyah. Itu 14 ayat dari mulai pertama itu. Dari dari ayat pertama sampai ayat 14. Wa nurul ladzi ra'aitum inda rijlihi yang kamu lihat di sisi kakiku arba'a asyrah ayat dan juga 14 ayat ya selanjutnya min akhiriyah ya daripada akhirnya yang satu sampai 14 terus lagi ke 14 sampai 14 ayat lagi lagi ayat 15 sampai ya wa nurul ladzi ra'aitum fi wasti dan yang kamu lihat di perutku itu ayat sajadah bin nafsiha itu semata-mata ayat sajadah itu secara kumulatif ya itu ayat ini bin nafsiha dengan sendirinya itu keluar dari dia so'idat naik ke atas Tashfa'uni memberi syafaat buatku. Wa baqiyat suratu tabarak dan tersisahlah tinggallah surah tabarak tak rusuni yang jagain aku. Jadi sajadah itu naik yang dari pala, dari kaki, dari perut itu surah tadi berikan syafaat nolong aku. Sedangkan yang tersisa di badan ini, ya, jasadku itu surah tabarak jagain aku. Habis ngomong begitu, summa gagal. Kemudian mati lagi. Allah, Allah pengen kasih tahu, ya, kasih informasi melalui orang yang mati. Sehingga yang mati itu dihidupin dulu sama Allah, kasih tahu sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Udah ngomong selesai, mati lagi, lanjut. Ya. Meninggalnya lagi. Karena ini. Wallahu a'lam Kira gitu ya Kita baca aja deh. Jadi besok nandain gampang Wahadal yadi igala sami'tu min ba'di di bi ba'di di yaman Aku dengar dari sebagian orang soleh pada sebagian negeri Yaman Annahu lama dupina ba'dul mauta katala dipendem dikuburin sebagian orang mati Wangdoroban nasu Manusia pada sudah telah, telah berpaling Sami'a bil gadri sumi'a boleh ya didengar di dalam kuburan itu dorban wagagan anigan ada pukulan yang keras dari dalam jadi pas dikuburin dari dalam aduh ada suara keras suara ngemplang-ngemplang itu pukul pecah semua kalau jaminan nanggung eh dari kuburan lompat keluar kalbun aswat anjing hitam lagi suara pukulan kencang blok blok blok Kopak anjing hitam dari dalam kubur. Bagaimana lahu syekh. Seorang syekh berkata kepada anjing itu, "Weh, ish anta." Ya. ini itu, ish anda. Apa ini? Apakah anda ini? Ish, ish anda. Ish itu hadrat musyafi aniyah. Itu bahasa anyah. Ish, ish anta. Ish, ada. Ya, orang-orang itu, ish ada. Apa ini? Ish ada. ايش هذا زوريك حك حك كده يعني ايش هذا افعالنا زوريك حك حك كده كده كده حك حك كده كده Doang, anjing itu menjawab, ana amalul mayit, saya ini amalnya si mayit, kata anjing itu. Fadala, lalu ditanya, hazab darbuki kafe, ini pukulan buat kamu atau buat si mayit? Kola dia menjawab, bal fiyah, Bahkan yang dipukul aku katanya. Wajib aku sendiri yang dipukul aku. Ya. Wajadtu indahu surah Yasin. Aku dapatkan di sini ada surah Yasin wa akhwatiha dan jenis-jenisnya deh. Sahalat baini wa bainahu maka terbimbinglah ya terhalangi antara aku dan antara dia. Ini mayat, ini aku katanya anjing. Ya. Tapi terhalang oleh surah-surah itu tadi. ya sungguh macam jadi pukulannya yang kena aku, bukan yang marhum. Yang digusung, makanya aku milih kabur. Waktu itu, waktu itu, aku dipukul dan aku diusir. Nasadullah al-mannan, ayyajannibana azab al-gabri wal-niran, wa ayyarzuqana al-hura wal-jinan, bibau bibarakati, wa bibarakatil Qur'an, amin. Semoga Allah yang maha memberikan karunia menjauhkan kita dari azab kubur dan neraka dan memberikan rezeki kepada kita bidadari dan surga dengan keberkahan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Besok bab zikir subuh malam minggu depan. Baca dulu, baca juga kan? Nah, biar sedikit. Ya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا ما كنت وانا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله دعنا من الآمنين رحمة الله وكرمه الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد اللهم اهدنا لهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تغفرنا وان سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علمي وزينا من حلمي وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين